السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبألومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه pembahasan wonten ing enjang punika merasakan membahas masalah yang berurusan kalih pinten-pinten najis. Dawuhipun Kiai Musannif beliau mengatakan wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira mboten dipun paringi pangapura. Kata-kata wala itu tidak mendapatkan keringanan atau tidak diberikan apa ke, pemakluman jikalau kulolan panjenengan taruhlah umpami ibadah salat utawi ibadah nopo sing berkenaan kalian suci nipun awak suci nipun pakaian saking najis tidak dimaklumi tidak mendapat keringanan jikalau masih pakaian atau awak kulolan panjenengan masih terkenai oleh najis kecuali najis sing sitik najis sing sithik niku umpamane kok akan teng mriki minat dami wal qaihi bayane sangka darah utawi nanah ketika itu sedikit hukumnya nggih tetap najis tetapi makfu makfu niku maksudnya diampuni jadi umpama kula sampean niki pas salat jelalah pas melotes pas sujud lan dalan bathuke niku wau wonten kukule lan mletes wonten darahe kedik niku wonten niku hukumipun ma'fu lebih lanjut dikatakan al-ghalilu minad dami wal qayhi ma'fuun anhu fis sawb wal badan wa tasihhu shalah ma'ahu. Jadi darah ataupun nanah yang sedikit itu dihukumi ma'fu atau diampuni jika terkena badan atau terkena pakaian dan andekan digunakan untuk sholat maka hukumnya boleh artinya sah sholatipun diemot-emot kata-kata yasir kata-kata sedikit niku pripun toh ngoten to sing dadi masalah niku sithik niku sithik iku modele pripun sithike mangane macam-macam kok Nek sing gering iku nek mangan sithik iku nek durung muncul muncu niku durung sithik. Nah nek wong lemu kaya kula mboten mangan niku sithik niku ya sithik ning ping. Lah ngono maksud iki ping iku. Jadi kadang ngarani wong sithike wong bukawi abot karo sithike wong ora bukawi gawe ya tetep sithik. Lah tetapi ngeten iki yurja'u ilal umum, dikembalikan kepada apa jarine wong umum. Lho nek ana udun pletes niku sithik napa kata? Ya mestine kata wong udun nek cukul meletas lah niku mungkin sithik. Wis pokoknya bahasa seperti itu dikembalikan kepada u, umum. Bila bila man, bila perlu ya ditakokno wong akeh. Niki sithik napa kata? Wonten sing jawab kuatah jari lamuk. <laughs> Selajengipun wamala nafsalahu sa'ilah. Hewan-hewan yang dihukumi dikatakan di sini wamala nafsalahu sa'ilah. Hewan-hewan sing boten kagungan darah yang mengalir Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Andaikan jatuh di dalam suatu wadah lalu mati di dalam wadah itu hukumnya tidak najis. Kula setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu umpama mati tiba nok gone panggonan umpama banyu umpamane ketibanan terus mati nonggono nikum niku mboten najis air itu masih boleh dipun dipun gunaan, dipun gunakan kok saged ngoten niki berkenaan kalih setunggalipun dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ngapunten swanten radi kedahalon-alon diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah nate dawuh Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu summal yatrahu fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an jikalau panjenengan won sumerep wonten lalat jatuh di suatu tempat maka kalih Rasulullah didawuhaken fal yaghmishu kullu cemplungno bareng jadi umpama niki wedang ono laler nek nduran ngene iki nyikme celok sithik, maka carane cemplungno sik bleng. Lelepno sedelok terus jipuk dibuang. Engkau nggigokno Pak, lah mboten wong jari Rasulullah kok. Lah Rasulullah ring dawuh cemplungno sisan mantun niku dibucal sebabe nopo Sebab di salah satu et nopo sayapnya ini mengandung salah satunya niku sing siji mengandung penyakit, sing siji tombone nang kono. Lah nek pas sing nyemplung niku wau penyakit. berarti kan butuh sing tombo. Lah mangkene nek sampean ngerti arep takoni sisan. Lur laler iku mau sing mbok encelokno apa? Nek menawa rada ngene sithik. Lah niki umume mek mencelok ngoten cemplung mawon. Jelek, jipuk, diombe wedange. Mboten napa-napa. Insyaallah wong Rasulullah niku nek dawuh wa kullu ma jaa bihi rasulu fahakku taslimu wal qabulu sedaya sing didhawuhna Rasulullah niku wajib ditampa lan diterima. Wajib. Nah, dari sini kata-kata seperti ini dipun dawuhaken aila damalaha yasilu kadzubab wal ba'ud wal aqarib wal khanatis wal waza' ala ma sahhahahun nawawi dunal hayat wad dhafati laisa min dalik idza waqa'at fi ina'i fihin fi fi ina'in fihi sawa sawa'un kana ma'an aw ghairah minal adhani kazaiti wasamni aw ghairah ka ta'am wa ma fihi fal tunjisu fi khilaf wal madhhab adamut tanjis Menurut Imam An-Nawawi salah satu mufti daripada madhab Syafi'iyah mengatakan dicontohkan di sini hewan-hewan sing boten wonten darah mengalir itu nopo sedaya siji niku wau la laler sing nomor kalih al-ba'ud lamuk ba'udah niku maknane la lamu nomor tiga akarib kala jengking ya kalau jengking wa akhwatuha kalau jengking apa meneh, kemonggo apa meneh. Labang bangsa niku. Wal khanafis. <clears throat> Khanafis niku al curu. Jadi umpama niki umpama wedang kecemplungan coro, bleng ngono nggih. Nah carane di oh iso ngono kok cemplungno sisane. Carane dijipuk umpama diombe niku mboten napa-napa. Artinya niku mboten najis. Mboten najis lho ngomongnya lho urusan toyib karo boten urusan burining boten haji sesek. jadi umpama niki mbok gebyurno tiang tiange ku rasa digebyur banyu to. Sebab niki boten najis. Rasane piye Pak? coba dhewe. Wal waza'u lan cecek. Cecek niku secara khusus Rasulullah di dalam hadis Bukhari dikatakan wa inna lil wazaghi la fuwaisikun. Jadi fuwaisik niku dosa cilik dikatakan fuwaisik niku fasek cilik Wazak niku cecek. Jadi saya pernah membaca kitab nek mboten Safina Safinatun Najah di situ ada pembahasan kadang ada orang mencontohkan sesuatu riwayat kisah tetapi salah dalam memahamkan. Contoh Rikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebet wonten ing jabal Gunung Sur di mana Rasulullah di situ istilahnya apa berlindung diri dari kejaran orang kafir. Itu di situ kan ada kemonggo, ngatas kemonggo nggih. Kemonggo niku dulure Spiderman. Lah kemonggo niku kan melindungi Rasulullah. Kenapa? Karena di waktu niku seolah-olah setelah Rasulullah masuk langsung dia membuat sarang. Bet bet bet bet bet Lalu ada yang mengatakan mateni ku niku haram. Sebab pernah bantu Rasulullah. Lah seperti itu di dalam kitab Safinah diterangkan niku mboten salah, napa mboten lepat, napa mboten leres. Jadi mateni kemonggo tapi khusus kemonggo sing beracun niku justru hukumipun boleh-boleh saja bahkan nek malborot, malah nek kira-kira mengancam kita boleh dibunuh dan hukumnya sama seperti membunuh akorib utawa kolot jengking. Nah, kan ngono. Lah, dalam urusan wazak cecek niku wazak niku termasuk perkara sing gampangane nek dipateni niku nggih dosa ning dosa cilik Ada hewan sing secara khusus Rasulullah melarang untuk dibunuh. Napa? Kodok. Rasulullah sampai mengatakan latak tulud dofa dia fa inna nakikahunna tasbihah Jangan sampai sekali-kali engkau membunuh yang namanya kodok sebab engkung kodok niku membaca tasbih kepada Allah. Jadi kula sampean niku bengi krungu kodok gunggung, ngono ku karepe ku dijak wiridan ngono lho. Aja malah ngarani wah desa biangan ki. Wah ngono kodok kangkung-kangkung lho niki malah ngajak kula sampean maca wiridan minum rian guys sekedap. Alon-alon. Saya akan berbicara panjang lebar sedikit tentang kodok. Kita sering membahas seolah-olah lo Rasulullah ku kok ngarani kodok niku membaca tasbih. Itulah Rasulullah. Semua yang disampaikan Rasulullah itu harus kita terima. Artinya walaupun pening kuping panjenengan sedaya mireng niku kangkung-kangkung. Tapi niku Rasulullah ngarep nek niku wau maca tasbih, ya pun titik ora usah diterjemah. Engkung, engkung pamane, mosok subhanallah. Kata-kata subhanallah itu tasbihnya Anda sebagai manusia. Di dalam hadis Bukhari pula di zaman Rasulullah para sahabat niku nek dahar terkadang Rasulullah niku nek dahar niku didengarkan dari dari apa niku? Dari makanan yang Rasulullah makan itu terdengar bacaan tasbih dari makanan itu. Nah, dari sini kula lan panjenengan nggih kedah memahami bile sejatosipun napa sing disampaikan Rasulullah niku pokoke mboten pernah salah, mboten nate ngapusi. Dene kula sampean kok kupinge krungine, krungune kok kangkung-kangkung, itu sebab kuping kula sampean ngono mawon. Mboten usah nyalahno kalih Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ini ada satu pembahasan sebentar sedikit yang ngapunten nanti melanjang masalah Saya sering ngomong khususnya di dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang bertanya kadang, Pak Dolah, mengapa toh kita niki harus membaca Maulid? Wong isine maulid niku ya hanya kata-kata untuk menerangkan bahwa Rasulullah itu dilahirkan begini, begini, begini. Saya pernah ditanya neng pertanyaane rodok-rodok nyengkelet sithik. Kira-kira nek maca maulid, maca sejarah niku oleh ganjaran apa ora? Lalu mengapa kita tidak gunakan untuk maca selawat napa? Maca napa? Maca Quran mawon karena di dalam maca Quran kan setiap satu huruf mengandung pahala. Bahkan dikatakan bisa sepuluh kali pahala untuk setiap satu hurufnya. Mengapa kita ini kok membaca kitab-kitab sejarah yang sebenarnya itu kalau nek maca wae kira-kira yo ya pisang ora mudeng. Wong maca ya ora mudeng karepe kok kadang khususnya kula niki sing rada bodho niki. Sing nomor kali di samping mboten mudeng niku kadang kawis kula lan sampean niku nggih nek dipikir niku wis ora mudeng lho. Iya nyun ngapunten nggih. Sing diomongke niku sesuatu sing kadang kawis manah kula sampean niku dados bertanya-tanya. Contohnya umpamanya Khabiri Khabiri Khabiri Ya Nusaim Nusaim Iki maknanya Kabarkanlah, kabarkanlah wahai angin yang semribit tentang kecintaanku anzaram dari napa sangka cintaku yang mendalam. Ini kata-kata ini itu nek mboten diidhofahkan kepada Rasulullah itu menjadi maknane ngomongke tentang cinta. Lalu lucu nek kadang kula sampean sing maca ya ora ngerti karepe. Tetapi apakah Allah itu tidak tahu apa yang di dalam hati kita? Apakah kira-kira engkung-engkunge kodok itu goro-goro sampean krungune ora ana terjemahe terus sampean alah wis ora kodok pokoke pateni. Ngopo jari maca tasbih wong kupingku ya ora krungu kok kecuali nek aku krungu dhewe maca tasbih lah iku salah pokok kula sampean niku kalih Rasulullah niku Rasulullah yang mendengarkan dari kodok itu beliau mengatakan itu membaca tasbih lah kula sampean ya harus berbahasa yang sama artinya apa ya kudu ngandel Kenapa saya samakan seperti moco-moco maulid saya tadi? Saya, ini bukan masalah saya menyamakan dengan kodok ndak loh ya. Banyak sekali omongan kita yang sebenarnya orang ngerti karpe. Sebenarnya orang ngerti tujuannya, ning yang dilihatkan sesuatu yang ada di dalam hati kita masing-masing. Wong maca kebiri niku senenge apa? Senenge niku karo ngangen-ngangen Rasulullah, walaupun ora ngerti karpe. Lah yang dilihat Allah itu ya sesuatu yang di dalam hati ini yang harus kita bahayakan. Mungkin nek dikon ngomong ya, apa to karpe kebiri ku ya mbah ora mudeng. Pokoknya solawat, loh, kok biri solawat. Nah, Jadi pokoknya itu suatu bahasa nek dimaknani kau ngomong ke masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitannya masalah tersebut kita jangan pusing-pusing. Oh, tapi yo enake maca Quran oleh ganjaran yus monggo-monggo mewan Tetapi orang-orang yang ngomong membahasakan cinta kepada Rasulullah andekan itu mungkin tidak tertulis untuk ganjaran tetapi kan menuju ganjaran. Kenapa tidak? Ketika dia nanti sering moco-moco kosidah moco-moco solawat timbul hati ini cinta dengan Rasulullah. Nek solawat wis cetha oleh ganjaran, moco-moco kosidah tentang kerinduan kepada Rasulullah, kan hatinya akan selalu nopo? Gumantung datang Rasulullah dan nantinya akan menghasilkan pahala dari situ. goro-goro nopo? Karena buah dari kecintaan yang digambarkan dari kita membaca qasidah itu terus-menerus akan menghasilkan kita niku menuju pada sasaran yang diinginkan syariah. Napa niku? Cinta kepada Rasulullah lalu mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho. Wong kadang kula sampean niku berubah. Kula contoh nobat. Ki ngapunten e rada loyo niku. Sampean berubah. kadang mangan pil Orang ngerti mangane biasanya karo gedang. Orang ngerti nek rahasiane Gusti Allah iku jane penyakitnya sampean iku sangka kekurangan vitamin C. Mbak Umpamane niku. Lah dokter niku memperkirakan wis pokoke dinge obat iki mari. Lah sampean mangane karo gedang. Lah sing sampean tuju kan pilih. Tapi oleh Gusti Allah mungkin mawon sing dadi tombo malah pisange niku. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan seperti itu ketoke kaya ngono ya guru kasidahan ki apa to ya kaya-kaya niku kulit-kulite kaya ora ana kanggone tetapi menuju kepada sasaran di mana hati seseorang yang berkosidah itu selalu tumancep kumantil menyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu lesan ini akan ujuk-ujuk ngomong ke Rasulullah ujuk-ujuk maca selawat ya seperti itu ya banyak sekali lah hal-hal yang berkenaan masalah menika jadi yang nanya sidik-sidik jadi intinya Dikatakan menurut Imam An-Nawawi model seperti lamu kalau jengking, khonafis niku napa? Hei hei, khonafis niku napa? E, coro niku wau sedaya mboten wonten mboten dianggap hewan sing ada air napa ada darahnya mengalir. Nah, kalau begitu umpama kecemplung mati nang kono mboten ndadekake najis. Dunal hayat Beda lagi tentang ulo. Nek ulo itu para ulama mengatakan ulo niku termasuk hewan sing duweni air nopo darah yang mengalir. Wadzofatik dan kodok. Kodok niku termasuk memiliki darah yang mengalir. Makanya makane umpama ana ulo ana kodok kecemplung nang banyu, banyune oh, mboten kathah umpamane. Teng mriku mati terus menjadi nopo napa pun ngerubah salah satu di antara bau, rasa dan warnanya nggih ndadekaken ha najis. Ya nah, di antaranya sing biasane dipangan tiang nika bernate nate mangan anu sampeyan walang. Walang, jangkrik. Nek jangkrik niku mboten kenging didahar. Sebab nek cara syariah jujut niku juzun minal khonafis. Jangkrik niku sebagian dari coro. Jadi bukan saya, kita pernah mengadakan Basul Masail bagaimana hukumnya coro itu ada yang napa namine <clears throat> menyamakan seperti malang. Jebul-jebule nek enak nggone kita sing menerangkan tentang tahqiqul hayawanat di situ ada sebuah keterangan bilih napa wau jangkrik niku sami kalian coro. Jadi boten kenging didahar. Nek walang kenging walaupun durung disembelih Nek sampean kepengin dahar nek pangeran perjalan-jalan ngono-ngono ning Purwodadi jurusan ning Kudus niku mangke di daerah pundi ngoten termasuk nderek daerah Purwodadi di situ ada penjualan keripik walang. Kula nate kalih rencang kula niku masyaallah mangan walang ku ya rasane kaya urang janene mboten tegel. Wanca kula niku siji ngus kremes kremes kremes nggih Jan-jan wis kulino man jangkrik. Napa, Bu? Walang jangkrik niku ampun disamakan dengan walang. Lah nek ula kodhok niku termasuk kewan sing wonten darahipun. Umpama kecemplung nok banyu terus banyune ndadekno anu nggih. Mboten kenging digunakaken. Kula contohno umpama sampeyan nggih gule. Gule nok gone wadah dandang guwedi mamane. Dolalah ana kuwodok ya kepengin nyemplung plung menjero pamane Mati nak kono dibuak kabeh kudu guline. Nah, nek kecemplungan cecek pok mboten napa-napa ning ceceke aja nong Gule cecek ya ampun. Ceceke dijipuk. Ah niku mboten nak najis. Nah, nek kodhok nak najis. Ampun, iku mudengno sithik-sithik. Apa ana to Pak model ngene iku? Kula niku nek sampeyan nangen-nangen kaya ngene iki dibahas syariat niku ana. Ana ana sing ngandel wae. Apa meneh sakniki niku modele wong mangan suweke napa? Suweke kodhok niku dosane tikel-tikel niku. Matenine wis dosa. Mangane dosa. Eh ya senyuk untuk min dalik ning jarine enak banget jarine. Jarine. Sing mesem ketok kok wis tau. Wal hayawanu kulluhu tahirun masyaallah. Hewan-hewan niku sedaya hukume najis. Illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma. Kecuali boi. Boi niku USA ASU. Wal khinziri lan celeng-celeng niku nggih sami celeng babi dulure babi adike babi kangane babi ya katut padha wae wa ma tawallada minhuma dan apapun yang dilahirkan dari asu utawa celeng utawa au min ahadihima utawa saking salah sijine asu lan celeng jadi maksudipun kata-kata minhuma au min ahadihima niku umpama loro-lorone niku ngantek kawin terus hamil niku hasilnya ya tetap najis utawa salah sijine nganti umpama menungso niku dikumpuli anjing kok dadi anak niku min huma nggih min ahadihima berarti ana menungso di eh dipun hamili kali anjing kok hamil temenan contoh umpama cerita sangkur yang ki ana tenang umpama lho aku ra mudeng aku halim temenan ya kok halim hamil temenanan nyun ya ngapunten lho maka hukumnya dia najis. Jadi menungsone itu ya najis. Nek kena umpamane umpama ya. <clears throat> saking senenge kalau karo napa anjinge terus terus monge terus ngono-ngono terus jadi anak, ini niku jadi hukumnya asu. Kenging mboten ngimami, kenging. Pernah dibahas dalam satu kitab, kenging, kenging. Tapi nek kira-kira kono teles tangane sampean salaman, niku kudu dikepcuri ping 7 padha mawon. Lu memang hukumnya sami kalih kalih bapake. Ngono lho, mudeng nggih. Al bapau asuwu eh padha wae <clears throat> Wal maitatu kulluhan najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyah. Maitah niku maknane batang niku sedaya najis kecuali tiga batang siji menungso loro iwak sing nomor iwak laut iwak-iwak iwak niku lho del iwak lele dadak ngek sing nomor telu al jarot walang niku batangi halal maknane batangi niku pripun ya sumpama ngentek didahar dalam keadaan mati tidak disembelih niku hak halal iwak nopo mawon kecuali satu ikan duyung niku mboten kenging Mbah ana mbah ora aku ya ora ngerti Pak. Mbah ikan duyung ki mbah ana mbah ora. Kula wangsulno sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengapa asu ataupun anjing itu disamakan atau sama hukumnya seperti napa wau celeng. Kalau celeng itu kan hukumnya sudah jelas di dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-An'am ayatipun 145 dawuhipun Allah aulah mahinzirin fa innahu rijsun jadi napa wau dagingipun babi setuhune babingipun babi niku hukume termasuk nek najis ngapunten lho nggih nek nek nafsire Quran niku aja sak karepe dhewe contohnya oh berarti sing haram nah daginge tok masih halde. Nah, nih nuntune kono. ngampun dan niki di kias kau nopo aulawi. Jadi dagingnya we ora oleh opo meneh lia liani Ya termasuk wal balungu, wal darau, wal kulitu, wal tetek bengeke ini mboten betul Wis supaya sedoyo ora oleh. Dan maaf, saya pernah Masya Allah pernah suatu ketika saya memiliki tonggo. Dia niku pekerjaannya niku ngumpulno balung-balung wonten sangat. Ketika ditanya balung niku balung nopo? Di antaranya balung sapi wal balung babi. Lah untuk apa balung niku? Jebule balung niku diproses lagi yang paling lembut bisa digunakan bisa saya katakan bisa digunakan sebagai campuran untuk Ame sewu nek cara nggen kula namine moto, ngoten mboten. Penyedap rasa. Mangkane nek jenengan mangan-mangan sing bangsa penyedap rasa niku sing kira-kira merek sing pun terkenal, sing pun kehalalane niku cetha. Wis ana bahasa halal, dene wis halal kok kono wis karpe dhewe ya terus sing dosa sing kono to. Nggih. Nah, niku diantarane ngoten. Iku diemut-emut, Mbak. Dinek mangan moto iku aja wae sing murah, 1000 lek sekedung ngono ya ampun. 1000 ya kira-kira sing tuku sing sing kira-kira wis ana tulisane halal ngono mawon. Iku demet-demet. Jadi sedaya napa wau nek nek boy eh, napa namine nek celeng utawa babi niku wis pokoke sedayane niku najis. Bagaimana tentang boy? Bagaimana tentang anjing kalau anjing ini bukan dasar dari Al-Qur'an tetapi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim tetapi niki mau sedaya bahasanipun Syafi'iyah atau sing mahami sangka madhab Syafi'iyah dawuhipun Rasulullah ngeten Rasulullah nate dawa idza syaribal kalbu fi na'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau ada anjing minum dari wadah di antara kalian, nono wadah no banyune diombe, maka kumbaha wadah iku ping 7. Lah ngenten iki nek menurut madhab Syafi'iyah dikatakan anane napa wae wadah sing digawe bekas ngombe anjing iku kok dihukumi najis itu menunjukkan bahwasanya anjing niku menimbulkan najis yang sangat tinggi derajatnya sampai dikategorikan nek cara madhab syafi'iyah najis mughalladh dalile sebab Rasulullah ngantos ngaken gebyur ping pitu bagaimana tentang madhab yang lain boleh kita ketahui bersama madhab yang lain. Di antaranya pun madhab Malikiyah mengatakan yang najis itu hanya wuluhnya, hanya napa ilernya. Kalau sampai yang lainnya tidak najis, tetapi jumhurul ulama dari beberapa madhab yang kita ketahui khususnya madhabul arba'ah mengatakan kalau memakan dagingnya tetap niku termasuk amrun khabithah, perkara sing jember, perkara sing genging betul kenging. Dalam beberapa riwayat dulu saya pernah bacakan makhotnya bahwa intine madhab diantara selain madhab syafi'iyah pun mengatakan mangan dagingnya ini ku haram beten genging. Sebab mengikuti bahasa di waktu kala itu Rasulullah mengkategorikan samannya saman itu hasil penjualan dari daripada asu itu Rasulullah melarang untuk menggunakan itu menunjukkan bahwa penjualan tersebut tidak boleh apalagi memakan daging dagingnya. Ya luweh meneh Jadi kula sampean mari kita angan-angan. Jadi umpama zaman sakniki wonten sing mestani asu niku mboten najis wis karepe dhewe wong kula sampean wis ora usah pusing ngono mawon. Ning sampean kalih kula ya kudu nyepeng salah setunggalipun pendapat khususipun sing kita belajar bersama ini bahwasanya menurut Imam Syafi'i dari dawuhipun Rasulullah itu difahami bahwasanya Wong ilere wae ngono apa meneh dagingi Tapi menurut madhab sanesipun kados madhab Malikiyah mengatakan ini hanya wuluhnya, hanya ilernya saja. Kalau Rasulullah sampai memerintahkan untuk tujuh kali digebyur, ini katanya lita'abud. Ini urusannya karena kanggu ngabek di Gusti Allah lewat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Imam Muslim mengatakan tahuru ina ihadikum idza walagha fil kalbu aw yaghsilahu ay yaghsilahu sab'a marrat aw lahunna biturab. Jadi <clears throat> suci ne wadahe salah sijine sira kabeh sing nalika wadah niku didilat kalih asu pun kedah dipun gebyur ping pitu yang salah satunya itu dicampur dengan at-turab maknanipun turab niku le lebu. Jadi nomor siji kudu diresiki sik aini ae. Umpama sampean sumerep wadah niku didilat asu terus dilatane niku ketok kaya ngleter-ngleter ngoten niku. Niku digebyur sik. Diresiki ngantek resik. Pokoknya ngantos resik baru ditambahkan sampai tujuh kali yang salah satunya niku digebyur dicampur banyune kali lebu. Lah nek pitu-pitune ana lebu mboten napa-napa. Contone sampean di wadah di dilat kalih boi kalau wau. Terus sampean gawa ring kali pas kaline banjir, sampean cemplungno ngantek ping pitu. Bleblet ning aine ae wis ilang lho. Aja ping pitu kok ijeh niku ya dihukumi lagek pisang. Jadi aine ae niku wis ilang, kahanane najis niku pun ilang. Terus ditambah melih ngantek ping pitu, ngoten niku sampun hukumnya sampun sah. Demot-demot zaman sakniki kathah masjid pun sanding-sandinge do memelihara boi, kadang boine ya senteng ring masjid gara-gara masjide logo ora tinggone wu. Wong, wow, ngelingke niku maksude. Sakniki niku kucing apa-apa malah ring masjid, pitik barang ring masjid kadang. Pitik ngolong ring masjid apa-apa ngelingke sebab pitik wis regep ring masjid apa meneh ngono lho kadang manusane malah lara ati pitik ring masjid lah. pitik yo jawab lah kowe ora kok ngono kok ya kan yo pitik apa jawab watakane gitu ngono kan. selajengipun masyaallah lah nek manusa niku nggih mboten najis dadi umpama ana manusa manusa mati dadi mayit nggih Kecemplung nak gun wadah sampai jegur nak gun kulah, ku banyu banyune badan najis. diemot-emot ni ku. Wa yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri amarat ihdahun nabi turab. Saya terangkan kembali niki dawuhipun tambahanipun nek wonten anjing dan celeng tadi atau babi niku wau dilat sesuatu hal maka kul kedah dipun gebyur ngantek teng pitu sing salah satune dipun campur kali lebu wa yusalu min sairin najasat marratan ta'ti alaihi wa salasah afdalu tapi nek selain najisnya asu ataupun celeng niku carane digebir ping pisan mboten napa-napa ning sifate takti alaihi iki sing penting takti alaihi niku maknane Banyune sing diengge gebir itu banyu yang datang kepada najis tersebut. Bukan sing kumpul karo najis. Seperti ini bedane ngene. Umpama tutup gelas niki wonten najise. Sing jenenge ngilangke najis dengan cara digebir sekali itu harus dengan dengan cara airnya itu datang kepada najis ini Carane digebyur ngene lho. biur, Bukan kok air terus iki dicemplung byur ngene mboten. Ayo bahasane kedadi hati-hati lho. Ki khususnya ibu-ibu, mbak-mbak sing biasa napa niku mencuci pakaian niku. Niki nek gur wonten banyu sampean cemplungi klambi sing wonten najise, sampai ping 17 ya tetep najis niku. Hukumipun tetep hukmiyahipun tetep najis. Lah pripun carane? Ngene carane. Panjenengan umpama nang niku termasuk enten PPC bocah, di PPC wis pokoke termasuk untuk najis-najis niku. Niku dikumbah biasa riyen, dilangke ainiae, bahkan bila perlu ditambah deterjen supaya bersih secara noda-nodane resik wis rampung. Baru setelah itu namine nek cara ngen kula digurai. Carane pripun? Dikumpulno nek sijine panggonan, terus digebur kon dhuwur. Biur sing banyune iki mau banyu sing asli sing jeh sing jeh suci, digeburno biur ngono. Aja kok iki kotoran iki sampean lebokno nek wadah plangplung plung hatta digenti ping 17 ya tetep hukmiyae tetep najis. Mending ya. Pamane sampean tuku kangkung kok pasar, kira-kira kangkunge ya rada Yo ya, kambon-kambon najis lah. Pripun carane? Lah iku aja dilebokno nang gone baskom terus mangke dinge banyu terus diupak-ubek banyune disaring. Iki kok terus hukmiyae tetap najis. Terus pripun carane? Carane niku kangkunge niki sampean dokok panggonan sing nek kira-kira umpama digebjur niku banyune langsung ilang. Umpama sampean setelah dicuci digebek kangkunge, gebek wis resik, digebyar-gebyur nok nggon banyu baskom, mangke terus diwadahi nok nggon ceting sing ceting ngoten. Sing kira-kira bolong-bolong nika nek nek digebyur banyu niku banyune iso langsung ilang mak biur ngono langsung ilang. Lah meniku carane. Lah nyun pangapunten nek wis ngukumi bab najis saya tadi mencontohkan umpama pakaian wis rampung dicuci biasa dikumpulno nang sijine wadah. Nek sijine panggonan bakter niku digebyur-byur. Lho Pak iku sing kena leh dhuwur tok, mboten napa-napa. Sebab nek empun ngoten niku dihukumi alaikum bidzawahir. Jadi nek cara yai kula rengin ngajarno, dadi umpama niki napa wau? Pakaian dhuwur ngeten niki. Niku digebyur dhuwure tok, biur ngene niku mboten napa-napa. Tapi ya nek setelah dikumbah aini ae sampun i ilang. Luweh apik meneh setiap satu pakaian dipun gebyur piyambak-piyambak. Jadi sampean nyiapno kran di setelah dikumbah entek ilang noda-nodane dadak bengeke terus mangke kerane digulur terus diperes-peresno nok dhuwur nok ngandhap banyu kalau wau. Ngene iku carane. Sebab nek sampean malah najise niku teko renggon banyune bukan banyu sing nekani najis niku tetep sampai kapanpun tetep hukume najis iku dieling-eling. Lah itu sekali gebyur sekali niku. Carane ngilangno ning nek bila perlu ping telu niku utama. Dadi umpama ngantos kok digebyur ngantek ping telu biur, biur, biur setelah ainiyahnya hilang niku hukume utama alias pikandok kesuna kesunahan. Nah niki bolak-balik sering sing dadi masalah niku ibu-ibu. Sebabnya ibu-ibu niki mboten nyadari bahwa niku wau najis nggih sak karepe dhewe. Umbah-umbah, biar gubyur pokoke banyune dadi bening. Ngertine niku pun pun najise pun ilang. Ya nek secara aini ae kahanane memang wis ilang. Nek cara hukmi ini niku dihukumi tesih na najis. Nah ya sing hati-hati. Dados ngeten iki umpama karpet. Karpet niki umpama ketibanan telek cecek pok, telek cecek niku najis napa mboten? Najis, pok. Pripun carane ngresiki? Teleke sampean pendet dhisik. Mrikune diresiki, kahanane najis iku sampai ilang. <clears throat> Mbah karo napa, mbah ora ngerti. Mbah dipekno tisu, mbah dipekno kapas, terus kapasnya ditelesi banyu ngantek mriku umpama diambung niku ngantek ilang. Terus setelah itu tadi kahanan najise hilang, gebyur banyu sithik kon dhuwur, biur. Nah, ngono carane. Aja anggar dipuk najise tok kono terserah lillahi taala jadi ngono kok lillahi taala kuwi. Ora ana sangkut paute. Begitu pula nek panjenengan umpama duwe badah putra alit ning sing kira-kira putrane niku mpun rodok gedhe sithik. Lagek mun kira-kira mpun wis mangan sego sampe-sampane. Lah kira-kira pipis nak nggone napa? Lantai. Pripun carane? Ya niku dikasut dhisik, dipun buang dhisik najise, pesing-pesinge niku hilang. Setelah itu lagi digebyur banyu. Biur. Aja ijeh ana najise gebyur biur ya tambah akeh. Ya kadang kan ngoten kanggo ngepel kono iku ijeh, hukume ijeh najis dipekno pel layu ngalor ngidul malah najis kabeh sak meniku. Lah pripun carane? Ya ya uya etok iku mau diresiki, diambil dulu baru kira-kira mriku dikesut karo banyu sing sekirane ambune dadi wis ilang, najise dadi ora ana, baru setelah itu dihukumi irsalnya tadi lagi digebyono. Dul pisan wis. Mudeng nggih? Ya? Nah ngono, aja kono panu kesut nguterno tak kamar ya. Najis kabeh. Ngono lho, jadi aja kesusu nikah nek durung mudeng niku. Lho berarti aku ki wis mudeng nikah oleh, Pak. Oleh. Ning pertanyaan niku sapa sing gelem lha iku. Wa idza takhallalat al-khamratu fi nafsiha tahurat. Wa in hullilat turhi syai'in fiha lam tadhur. Niki wonten pembahasan sanesipun jikalau ada arak nek cara ngen kula riyen nek mestani arak niku napa iki. Mbahe legen apa? Legen niku nek munggah dadi napa? Allah diyo. Arak ngetes arak nggih. Iki sing gua paling gampang niku arak niku sing terbuat saka apa kok legen dijehno terus tuak-tuak lah arep ngomong tuak yo Kang Elang. Tuak niku kan mendemi. Niki bisa menjadi naj, bisa menjadi suci. Tuak niku arak niku kan najis hukumnya. Jadi umpama kena awake sampean umpamane dijilat ngene nasi serat ngene kita, tok niku najis hukumnya Apa meneh diombe. Pak berarti nek baru ngombe arak ngono wong ya digrojok ngono Pak yo ya, ya ora ngono. Nek sekedar mlebu teng awak yo, ya tinggal pengaruhnya ini yang jadi masalah. Jadi wong-wong ngombe wong-wong mangan niku nek wis menjero iki pengaruh yang ditimbulkan niku jadi masalah. Darahnya menjadi kotor gara-gara barang najis niku. Kotor secara hukumnya. Maksudipun dadosaken produk yang dihasilkan oleh darah itu menjadi hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti-ngerti wong sing penggiane mangan najis niku ya awake digengi badahi rasa-rasa. Ki maca Quran pripate ngantuk. Ki ngerti cewek melek. Ki ngaji kriyup-kriyup ngono rasane. Ki nginjen dhuwit mlolong. Iku rada mripat-mripat kamber najis-najis niku. Nah, niku ora nyindir lho, gur nggugah wong turu. Kula dhewe yo ngantuk. Dados intinipun kalau wau napa? Tuwak niku najis hukumnya. Sing pun mendemi niku nek legen mboten. Tuwak sing pun mendemi niku. Lah itu bisa otomatis menjadi suci caranya piye? dibiarkan sedengan sendirinya untuk menjadi cokak. Tapi nek proses menjadi cokaknya itu harus dicemplungi apa-apa atau harus di di diudek napa dikapak-kapake apa diocah-ocah napa pripun. Eh napa kerja harus dengan sendirinya. Tahurat binafsiha, binafsiha tahurat. Bukan dengan bitor hisyain, bukan dengan dicampur apapun. Oh iki tuak supaya ndang cepet jadi Cokak iki carane ditambahi opo-opo upamane ditambahi bubuk nopo khusus pamane. Mboten niku mengke umpama dadi cokak, cokake tetap najis. Jadi nek, nek cokak proses terjadinya cokak kok dari sendirinya tuak itu tadi mboten dikapak-kapake ngerti-ngerti tambah suwi tambah suwi dadine kecut-kecut-kecut dadine cokak niku hukume mboten najis cokake kenging didamel masak. Siji tempo Rasulullah SAW ketika tanya kepada Aisyah tentang makan, beliau pernah dahar nangkletakan napa niku namine kuah duduh sing nanti tak critakno. Wahai Aisyah, apakah kamu memiliki sayur duduh? Sayyidah Aisyah menjawab, "Boten wonten ya Rasulullah, saya hanya memiliki cokak saja." Rasulullah mboten nggih boten maido. Beda kula sampeyan takok duduh dijawab cokak ya Mas pelolok iki. Kowe mung krungu ora? Kene takok duduh jawab cokak anteme kan. Rasulullah mboten wis gomrene gomrene gomrene cokak. Akhirnya Rasulullah dahar cokak, mantun dahar cokak Rasulullah matur ngendikan datang Aisyah. Wahai Aisyah, nikmatil gudam al khallu. Wah mangan karo cokak suweger niku Rasulullah kanggo bungahno wong. Kula niku nate kula pas haji niku sareng kali guru kula namine Gus Kiai Kiai Ali Masyuri. Gus Ali niku pas teng teko nyuwun kula sing masake. Siji tempo waktu dahar Gus Ali tangklet. Lho wingi kok ana sambel teronge sapa jauhno, Pak? Mbok wonten ya ini ki nembe didamel. Tak pendetno sing jenenge sambel terong nung tak jupukno kuwatah. Lah ora ngerti nek Yai Ali Masyuri niku mboten remen kalih pedes. Dipuwangan didahar mak les nung mriwate langsung ketip-ketip. Wah. Nah kula tanglet. Yai pripun raos kenapa kepedesan? Ini Lah niki akhlaknya Rasulullah niku cok makanan saja ndak pernah Rasulullah niku mencibir. Tidak pernah Rasulullah niku maido kali panganan we ora. Zaman akhir niku maido kiai, maido ustaz. Maido wong liya e wis dadi umum. Apa meneh maido panganan, nggih. Roti kurang gede paido. Ning entek. Ha mumet to. Jan-jan. Mbok rada nek maido e rada kelase rada piye, rada penak, rada alus-alus. Dik anu to, Dik. Iki mau anu ya. Rega gula kok lagi naik to. Loh, napa nggih Mas? Ya kok iki kok rada pahit ngene. Oh, niku kesupen Mas. Ya kan ngono aja kok mangsamu iki mbok jamoni po. Ya umpama maido sing rada alus-alus sithik, maido sak pol-pole. Muni kepedesen muni kasiten ning teh. Iya, iya, iya, dul dul. Dul kunyut, dul kunyut. Kan jadi diterangkan tadi apapun itu yang namanya coka eh apa tua arah itu kalau dibiarkan terus menerus terus biarkan sendirinya tidak dengan dicampurkan apa walaupun cendok umpama wah kenapa supaya terjadi reaksi lebih cepat kita tambahi kayu iki jemplungno kayu jane ya kayune ya jane ya ora najis kayune ya jane ya mboten mboten najis mboten dicemplungno tok celung ngono tok niku ndadekno niki umpama dadi cokak mboten halal tidak. Lho sebab niki mboten tokak lah enak iki. Lah ben nggih. Lah niku mawon kirang sehat. <clears throat> Mugi-mugi diparingi sehat. Lah niki pun jam 09.00 kados hmm, Dereng jam 8 punjul monggo nek wonten pertanyaan. <clears throat> Nah, kalau tape ini ada pertanyaan bagaimana kalau ya. Ya, tape puung, tape alkohol. Oh, tape apa? Tape puung, tape telo. Saya pernah membahas. Saya masih ingat saya pernah mengikuti Basul Masail wilayah. Kalau tidak salah pada waktu niku di daerah Wonosobo. Di daerah Unsik Universitas Sains Quran di situ ada satu pembahasan bagaimana hukumnya air tape. Kalau dari keputusan MUI, Majelis Ulama Indonesia sing bagian badan BPOM, Badan Perlindungan Obat dan Makanan, Pengawasan Obat dan Makanan, mengkategorikan yang namanya air napa niku? Air tape niku beralkohol satu persen. <clears throat> Tetapi kemarin yang ketika diadakan Basul Masail yang ada di Wonosobo itu tidak dikategorikan hasil dari keputusan Basul Masail itu air tape itu tidak dikategorikan menjadi air yang termasuk arak. Jadi sampai pada waktu niku terjadi bantah-bantahan yang luar biasa tetapi poinnya para ulama di waktu itu yang saya ikuti basul masailnya menjawab pokok nek air tape niku mboten mboten mboten najis, mboten arak. Artinya halal didahar. Ning nek ngemamang kanggo ngati nih yo ya, banyune ampun didahar. Kanggo ngati-atine, kanggo nih atine lho kula wangsulno. Nek tapene Pak, ngen kula tulung diparingi ngono mawon niku bahasane. Monggo sih sipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, anu bagaimana cara mensucikan tubuh kita apabila kita pernah makan atau minum barang-barang yang najis. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya air kelapa apakah boleh digunakan untuk berwudu? Air kelapa, oke, okay. terus yang ketiga, misalnya ada kambing sama anjing. Itu kalau yang melahirkan anjing atau yang melahirkan kambing itu apakah sama najis? Misalnya anjing sama kambing bermesraan terus melahirkan gitu <laughs> yang melahirkan. itu jadi apa ya? Misalnya anding ini Apakah sama bila yang melahirkan itu kambing? Apakah itu juga? Ya, oke. Okay. Terus yang keempat, saya anu kebiasaan mencuci pakaian itu seringnya kita memasukkan pakaian kotor ke ember terus diguyur air hingga embernya penuh air. Lah hmm. apakah airnya itu najis apa okay. bagaimana? Terima kasih. Yang pertama pertanyaan itu alhamdulillah saya sangat. Nopo pertama, Bu? Nah, bagaimana kalau kita pernah makan? Saya pernah punya teman biasa nyopiri ke Jakarta. Mampir di suatu tempat sing dititeni nek mangan ah, mie teng mriku niku mine enak terus banget. Wis pokoknya anggere ngolu-ngoring Jakarta mesti mampir nang kono iku. Sampai suatu ketika wonten tiang tumbas niku nyumoro, "Pak, ngen kula daginge anu babi ditambah, Pak." Jawabane sing dodol, lho niku lek empun. Ngono. Lho, niki babi niki. Nggih Pak Babi wis langsung apa yang harus dilakukan? Seminimal semaksimal mungkin apa yang dikatakan mlebu gede gene awak niku sudah tidak reaksi syariah. Wis ora iso terus sampean terus ngombe banyu dikruwogok ana wis padha wae asile. Munak jero yo ya tetep campur. Sing kudu diresiki niku sing al maknal makna dhawahir, makna dhahir. Dadi umpama mulut kita, bibir kita, itu kudu ngantek dikopyak-kopyak ping 7 dicampur karo lebu. Lha iki tenanan kok. Buyang-buyang buyang guyung apa tau to? Opyak-opyak. Oh, nah, tapi reaksi yang selanjutnya ini yang jadi masalah. Wong niku nek keliru didawuhaken teng Al-Qur'an kuru minat thayyibati wa'malu salihah. Kenapa Allah mengatakan makanlah yang thayyib lalu amalah yang baik? Karena kuncine wong amal apik niku mangan sing halal. Lah wong sing kulino mangan sing najis, mangan sing haram niku ndadekno ibadahe dadi rasa-rasa. Lah Maulana Habib Lutfi pernah menerangkan bagaimana supaya dadi hilang efek yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak halal tadi bacalah solawat yang banyak karena itu satu-satunya cara untuk ndadekno nukul menghilangkan efek daripada ketidakbaikan makanan yang kita makan. muncul solawat yang kata mangke otomatis niku jadi buyar piyambak. Pun selajengipun nomor kali air kelapa kenging beton nyuman pangan pangapunten air yang bisa digunakan sebagai untuk air mi, air untuk untuk wudhu niku air mutlak. Air sing tidak ada koyet, tidak ada bahasa selain air. Nek wis dadi banyu teh, banyu kopi, banyu nopo, banyu nopo wis ijahno koyetnya itu tidak boleh. Pokoknya air tok niku boleh. Mudeng. Nanti nek banyu kelapa kok mung nggawe mandu ya mboten. Ya ya nah, ning mboten nah najis salajengipun Nen? anjing kambing sama anjing adalah pacaran mbah pate anjing sing ora weruh apa piye rumangsaku nek jenenge kambing si ambune wis beda lah terus dikumpuli dadi anak ya tetep dihukumi najis Mungkar karo wong e najis lah pinter apa meneh karo kambing engko anake dadi apa ya mlayune buanter ning ambune terengus letakane <laughs> kaboi kambing dan doi jadi ben niku tak nah kalau air kula wangsuli ana wadah ember sampean ngei pakaian. Terus dijebur karo banyune, banyune kan jajek kena kono iku. Ini bukan takti alaihi, bukan air yang datang karena masih campur. Ini lir kadya padha karo banyu karo najise wau kumpul niku nggih mboten mboten dadosaken suci. Sing dadekno suci niku airnya ini datang dan lalu biur hilang, ngilangi, hilang sangka panggonan niku wau. Karena itu takti alaihi. Halo? Nah, umpama iki sampean duwe botol. Arep gawe masjid utawa arep gawe omah. Terus sampean diomongi karo sing gawe nyetak botol, "Pak, ngapuntene Pak, kula zaman damel botol iku kadang tak campuri banyune uyah." Wah, aku wis kepepet kudu nguyah ya ngarepku ana adonan botol ya, tak uyah sisan, tur. Aja takok ambune lho ya. Lah, dadi intine botol sampean iku ana sing mengandung uyuh, Pak piye carane? Apakah kudu dijur sik terus dikei boto maneh ya ora sida dadi boto. Piye carane? Takti alaihi. Cara kiai kula riyen maringi kaidah alhamil amil aqwa minal ma'mul. Piye carane? Ya boto iku gebyur mawon. Biur ngono mawon. Sebelum dipasang niku gebyuri sik. Bukan boto iku cemplungno ning banyu, salah. Tapi boto niku gebyuri sik. Sret sing kena ndhire niku mpun dihukumi sah luweh ngati-ati meleh kados Mbah Kiai Mbah Kiai Sofawi biyen. Mbah Kiai Sofawi niku sing damel masjid Galsari. Kanggo ngati-atine niku selain semua masjid niku sing ngongkosi pribadi, sing jenenge boto niku sing damel piyambak. Supaya napa? Ngati-ati aja sampai kecampuran barang najis. Dieling-eling. Lah nek umpama anu Pak apa pas pasang boton tak jarno sik supaya kudanen sik ngono piye. Lah wis monggo-monggo wae sing pokoke digebyur Nggih, nek dikum tetep masalah, nek dikum kan mboten ngilangke najis. Nah, iya, nek kedai digebyur. Walaupun airnya sampai mulap-mulap ya tetep wong niku ujeh kumpul kok. Sampeyan angen-angen lah kira-kira. Nah, jadi kira-kira lah sing pripun? Dah ya, gebyur ngono Mak. Dyur ngono ngantek banyune pindah jur ilang, jur ilang no makanya carane mbak mbaknya diajari kumbah sik wis resik, dimangke didokokno satu panggilan atau dikebir kon dhuwit. Pun nggih? Ya ampun. Ayo sing di sini mulai bon, cekap mungkin-mungkin mugi-mugi wonten manfaatipun.